Sedangkan saya kalau kemudian pada akhirnya adalah subul khatimah, akhir yang buruk, maka kita semakin jauhkan dari Tuhan. Maka dia lebih baik daripada saya. kemungkinan gitu. Cara sikap itu. Al Ghazali kemudian mengatakan wa annal eh, al annal kabir man huwa kabirun indallah jadi orang yang hebat itu, orang yang besar itu adalah yang besar menurut Allah. Wazalika mauqufun al khatimah dan itu tergantung pada akhir hidup. Bagaimana di hadapan Allah seorang itu akan dihargai, dihormati dan dia besar. Tapi sebaliknya, boleh jadi orang melakukan kejahatan dari awal tuh. Tapi begitu satu jengkal, dia berbuat baik. Gitu. Dia iman lah kalaupun kemudian masuk Islam kemudian taubat dan dia menyesali apa yang telah dilakukannya kemudian dia wafat maka dia husnul khotimah yang paling penting bagi kita lalu hidupnya adalah fase yang baik. Nah, di sini kan uh, apa wazalika akhir uh, uh, baik dan tidak baik ini mauqufun al khatimah tergantung pada akhir itu wahya maskukun fiha dan ini tidak bisa kita duga tidak ada seorang pun yang dapat menduga apa keadaan kita pada akhir ya. manusia berubah-ubah bisa bergantikan situasi hati itu begitu Baik nama masubiyal kalbu di annahu yataqallabu bahasa Arab hati itu adalah hat kalbu. Mengapa disebut kalbu? Karena bergantikan, eh, berubah-ubah. Fa yashkuruka khawfal khatimaan an antadakabbara ma'asyakki fi ala ibadillah. Karena itu kamu seharusnya uh, waspada terhadap akhir hayatmu Jadi harus waspada terhadap akhir hayat. Sibuklah terus senantiasa melakukan kebaikan. Jadi sebetulnya memberi peringatan kepada kita bahwa hendaklah kita selalu berbuat baik. Sebab akhir hayat tidak pernah kita ketahui. Boleh jadi kita ketika kita sudah pulang tiba-tiba meninggal, tidak tahu. Jadi itulah fayaqiduka wa imanuka fil hali la yunaqidu tanbizaka at-taqayyura fil istiqbal keyakinanmu atau keimananmu hari ini tidak berarti uh, akan selalu begitu. La yunaqidu tadbiraka. Ada kemungkinan ditolak keimanan itu. Pertentangan keimanan. Ada terjadi perubahan dari keyakinan menjadi tidak yakin itu kemungkinan itu bisa terjadi kurang balik saya katakan fa inna Allah taala muqallibal qulub fa inna Allah taala muqallibul qulub kan Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia yahdi may yasha wa yudhillu may yasha dialah yang memberi petunjuk kepada orang yang siapapun yang dikehendaki oleh dia dan menyesatkan siapa yang dikehendaki hati bukan kekuasaan bisa menyelesaikan kita untuk Islam menghukumi orang menghukumi hati orang menghukumi keyakinan orang itu sama sekali tidak bisa itu hak prerogatif Tuhan betapa banyak hadis Nabi inna la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha Nabi itu berharap sekali pamannya katanya yang kafir itu agar beriman kepada dirinya. Tetapi tetap tidak. Abu Jahal, Abu Lahab, tetap saja. Kamu tidak Muhammad kata Tuhan tidak dapat memberikan petunjuk orang untuk beriman. Innaka la tahdi man ahbabta kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang kamu cintai Walakin Allah yahdi man tetapi Allah lah yang berikan petunjuk maka dia beriman situ. Wal akhbaru fil hasad wal kibri wal riya wal ujubi kasiratun. Uh, hadis hadis Nabi yang menceritakan tentang hasad atau iri hati kibet kesombongan ria pamer apa ya eh, pencitraan diri oh ya pencitraan supaya dianggap hebat supaya amalnya dipuji oleh orang wal ujub menganggap dirinya lebih hebat dari yang orang lain, lebih baik dari yang lain. Kalau ujub itu, ujub seperti yang kita sudah jelaskan adalah kita menganggap kita lebih baik daripada yang lain. Yang lain lebih rendah pada jadi dengan merendahkan orang lain menganggap dirinya sendiri itu namanya ujub. Oke. Okay. Tapi di sini wayakfika fiha hadisun wahidun jami'un tetapi cukuplah bagimu satu hadis saja yang lengkap untuk membahas ini. Fakat rawa Ibnu Mubarak bi isnadihi an rajulin Ibnu Mubarak eh, dengan sanadnya dengan transmisinya dari seseorang annahu qala orang tersebut mengatakan li Mu'az kepada Mu'az bin Jabal sahabat Nabi. Ada seseorang yang bertanya kepada Mu'az bin Jabal sahabat Nabi. Hadisni hadisan sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'az tolong ceritakan kepada saya atau sampaikan kepada saya sebuah hadis Nabi yang kamu dengar, yang Anda dengar dari Nabi orang malaikat sebagai penjaga pintu langit itu. Gitu ya. Saya selalu ingin mengatakan bahwa hal-hal yang metafisis itu tidak bisa kan susah logikanya, nggak bisa karena nggak pernah pengalaman. Ya. Tidak ada yang bisa. Ada betul. Ya. Jadi begitulah Tuhan kan langit sendiri gambar-gambarkan begitu ya. Ada pintunya di mana kita nggak ada. Mas Jadi pin, setiap pintu dari tujuh pintu langit itu dijaga oleh seorang malaikat. Oke, okay? masih penjaga pintu. Fatas'adul hafadhatu bi amal 'abdi min hayni yasbihu hatta ila hayni yamsi. Ada malaikat jadi ada malaikat banyak Ada yang menjaga pintu, ada yang selalu mencatat amal-amalan manusia di tengah-tengah kita ini setiap hari ini dimanapun kita ini ada malaikat dua yang mencatat amal kita amal baik dan amal buruk catat bahkan bukan hanya amal e, tindakan tindakan e, anggota badan tetapi juga e, detak pikiran bencana hasrat itu bencana begitu ya baik mungkin oleh malaikat kemudian fatas adul hafalatu bi amal abdi ada malaikat menja yang menjaga amal ini yang mencatat amal itu datang naik ke langit membawa amal itu bercahaya bagus sekali amalnya gambarkan amal itu ada dalam sebuah kotak yang bercahaya nurun lahu nurun kanuri syams bagaikan cahaya matahari hatta idza sa'adat bihi ila sama'i dunya zakathu wa kasarat wa kasarathu malaikat yang membawa amal baik ini memuji-muji Wih, ini orang amal orang ini hebat sekali hebat sekali banyak dan hebat Fayaqul malakul muwakkalu biha bil hafadhah yadribu biha dal amal wajha sahibihi Tetapi ketika bertemu dengan malaikat penjaga pintu langit pintu satu itu penjaga malaikat penjaga pintu langit itu mengatakan kepada pembawa malaikat pembawa amal baik itu amal yang banyak itu lemparkan amal-amal yang bagus itu yang kamu anggap bagus itu yang bagikan cahaya matahari itu aku adalah malaikat yang mencatat riba oh, riba riba itu apa ya menceritakan keburukan orang lain di hadapan publik menceritakan keburukan orang lain di hadapan publik kita sudah membicarakan ini beberapa waktu yang lalu andai kata omongan saya tentang orang itu diketahui oleh orang itu maka dia akan marah Sudah banyak riba sayalah yang menjaga yang mencatat riba begitu ya Amara li rabbi alla ad'a amala man irtaba an-nasa yujawizu ila ghairi. Saya diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga, jangan sampai lolos. Jangan sampai lolos melewati saya e, tentang ribah itu, bergunjing itu. Gunjingan dia jangan sampai lolos, saya pasti akan jaga. ثم قال تأتي الحوض بعمل الصالح ثم تأتي الحوض بعمل الصالح من عمل عبد bahwa sudah gitu ya jadi meskipun perbuatan orang itu baik banyak tapi dia juga riba kata dia tetap tidak akan bisa diterima amal itu amal baik apa ya ya riba nanti ada adu domba ada menjelek-jelekan orang Kemudian ada lagi penjaga amal soleh sama juga. Lahu nurun faduzakti wa tukasiu hatta tablugh ila samai saniyah. Ada lagi malaikat yang membawa amal orang yang baik-baik itu. Naik ke langit kedua. Secara juga di stop. Malaikat yang membawa amal ini juga mengatakan ini amalnya hebat, amal perbuatan orang ini hebat sekali banyak sekali soleh soleh tapi gue stop tadi dulu periksa ya saya pula amal membuat kalau pihak tipu ya kamu berhenti dulu jangan masuk dulu katanya fayaqul lahum al membuat kalau biha tipu wa ghibu bihadzal amal wa tasahibihi buanglah amal baik kamu anggap baik itu. Mengapa? Innahu arada bi amalihi dunya. Karena mengapa ditolak? Karena amal yang dilakukan oleh dia itu bukan untuk saya, kecuali Tuhan, tapi untuk kepentingan-kepentingan dunia. Jadi sudah kepentingannya sudah selesai, sudah tidak bisa lagi kuat nggak akan kami terima karena bukan untuk saya tapi untuk dunia untuk kesenangan-kesenangan di dunia itu. dipuji misalnya penghargaan dapat oh, banyak sekali ada malikul fakhr akulah malaikat menjaga kebanggaan orang membanggakan diri dengan puji tadi saya diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak boleh lepas uh, apa, melepaskan atau lolos amalnya seseorang pada yang lain. Annahu kana yaftakhiru 'ala an-nas bi mujalasih malaikat ini mengatakan, malaikat penjaga pintu langit kedua itu mengatakan, orang ini yang punya amal ini itu eh, apa ya agak itu agak itu kayak sombong tapi bukan sombong eh, ya mengaprili hebat lah ingin puji orang itu di tempat-tempat pertemuan mereka menonjol ingin dianggap menonjol hingga dianggap lebih baik daripada orang lain batas satu Eh, qala al-khudhu amal abdi yabtahi nuran bi sadaqatin wa salatin wa siyamin. Ah, kemudian ada lagi ceritanya nih. Nabi mengatakan lagi, Nabi mengatakan kepada Mu'ad tadi, Mu'ad, ada lagi. Ada malaikat yang menjaga, yang mencatat amal perbuatan seorang hamba yang juga cahaya karena sedekahnya banyak sholatnya banyak, puasanya banyak. Banyak sodakoh, puasa, sholat. Sampai-sampai yang menjaga eh, amal ini oh, mengagumi kagum kepada orang ini. Fajawizu Nabi sama Istalisa kemudian dibawalah amal itu oleh malaikat yang mencatat amal uh, puasa sodakoh dan sholat tadi ke langit ketiga Wa yaqulu lahumul malakul muwakkalu bi haqifu wa sama saja ya, malaikat penjaga langit ketiga juga menghentikan malaikat pembawa amal itu dan meninggalkan itu dibuang itu uh, apa kalau bungkusan ya bungkusan itu bungkusan yang berisi amal berisi uh, kekayaan lah itu misalnya buang berisi emas lah misalnya buang tuh Eh, wadribu bihadzal amali wajha sahibi kemukaan ana malikul kibar akulah penjaga malaikat penjaga amal kesombongan di malaikat yang menjaga orang sombong atau enggak sadar kalau sombong atau eh, jadi tapi uh, Tuhan mengamaroni Rabbi Allah ada amalahu itu bolak balik seperti itu Tuhan memerintahkan kepada saya agar jangan sampai ada hamba yang melewati saya dari uh, eh, amal kiper itu atau sombong itu dia sombong dia merasa besar sementara yang lain kecil dianggap kecil dia e, mengaku dirinya orang hebat sementara orang yang lain kecil merendahkan orang lain wa tas'adul hawalatu bi amalin yajzu kama yazul kawkab ad-duri wa lahu tawi Bintasbihin tasbihin wa salatin wa sayyidin hajjin amratin ada lagi yang pertama bahwa amal Malaikatnya membawa amal oh, baca tasbih sholat puasa haji umroh sering umroh tiap tahun bahkan setahun berapa kali umroh haji terus puasanya senin kemis puasa banyak sudah uh, hatta yujawzu bihi ila sama'ir rabi'ah sampai kepada malaikat uh, langit keempat Fayaqulahum wa kalau bihaqif wa dhilikum bihadil amal sama saja uh, prosesnya seperti tadi buang lagi mengapa karena ini adalah uh, orang yang sombong sombong kemudian yang telah eh, uh, sudah anak sahibul ujub nah, tadi yang saya katakan ujub itu sombongan diri mengagumi diri sendiri merasa benar sendiri yang lain salah sama sekali oleh Tuhan tidak bisa terima amalnya itu Perayaan seperti itu ya Kemudian yang ke uh, eh, naik lagi membawa lagi amal yang baik lagi baik sampai ke langit uh, yang kelima kanahu al urusul mazfufah ila ba'liha. Oh katanya amalnya itu bagaikan bidadari, bagaikan pengantin perempuan ah. yang cantik tidak ingin dipertemukan dengan uh, uh, suaminya suaminya dan rasul Faya pulahu malakul buat kalau biakifu wajibu hajar amal wajib sahabi lemparkan amal itu saya adalah malaikat yang menjaga iri hati gitu. dia ini iri hati orangnya iri hati menghendaki tetangganya uh, apa namanya tidak uh, eh, memperoleh kenikmatan dan lebih akan kenikmatan itu untuk dirinya sendiri untuk diri hakim tidak suka tetangganya bahagia itu namanya diri dan ingin adalah kebahagiaan itu kepada dirinya orang seperti ini kan selalu menderita hari-harinya tiap hari hatinya panas saja melihat tetangganya punya mobil tetangganya punya uh, ya mungkin uh, sering shopping misalnya pesta, pesta pergi piknik dan atau mungkin juga umroh terus dan sebagainya panas hatinya itu sakit Nah itu ya. Maka eh, yakun fadlunya ibadah. Oh, ya indah hukana ya yahsudu man yata'allamu. Oh, bahkan juga katanya iri hati terhadap orang pinter yang mengamalkan ilmunya. Masuk. Wa kullu man kana yaqudu fadlan yang ibadah yang suduhum orang yang ahli ibadah dia juga uh, iri hati. Sama saja malaikat kemudian mengatakan Ya, Mereka yang menjaga langit kelima tadi mengatakan eh, apa namanya menyetop kemudian melemparkan pahala itu eh, amal baik itu kemudian eh, karena eh, apa namanya sombong atau hasut itu atau iri hati sampai kepada berapa ini Atas adul hafazatu bi amal abdillah wudhu'un qadha'u syamsi min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin Malaikat menjaga, membawa amal seseorang hamba Allah yang digambarkan amal itu bercahaya seperti cahaya yang matahari karena sholat zakat banyak sholat banyak zakat bayar zakat haji umroh jihad puasa jihad perang itu padahal sih waduh amal-amal yang pahalanya besar sekali besar sekali Kemudian fawijawizu nabi ila stawi sadisah dibawa ke langit ke-6 fayaqul malakul muwakkalu biha Tifu wa dhibu bihadal amal sama juga lemparkan itu amal itu semuanya. Saya adalah nah ini. Anak inukana layar ham insan qattu. Orang ini tidak pernah mer, uh, punya hati kasih. Tidak menyayangi orang jadi amalnya baik dirinya, tetapi tidak pernah mengasihi orang lain sama sekali. Dia tidak sayang, tidak punya rasa belas kasih, bahkan kasih pada orang miskin. La yarhamu insan qattu min ibadillah asabahu bala'un aw maradun. Bahkan ya temannya yang sakit dia tidak merasa rasa itu sakit. Aw maradun bal bal kana yashmatu bahkan dia senang kalau temannya sakit temannya menderita temannya susah itu maka amal-amal yang begitu baik banyak sekali tolak oleh Tuhan ada malikul rahmat akulah malaikat yang menjaga kasih Amar oleh Rabbi Allah jauh jawizun ila ghairi Kalau tas'alun sudah begitu Terus yang ketujuh ada lagi malaikat penjaga amal abd puasa min saumin wa salatin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in lahu lahu duwan dan wa nahli wa dhabu katanya uh, kotak amal yang bercahaya itu kedengaran ada wuwu suara begitu apa apa suara itu suara ujian ma'ahu satu alaf malakin jadi diiring amal itu <laughs> oleh tujuh eh tiga ribu malaikat sambil memuji malaikat itu tiga ribu malaikat itu memuji amal ini hamba ini <laughs> tiga ribu Pajau itu Nabi Rasulullah kemudian naik ke langit tujuh tetap juga oleh penjaga langit ketujuh itu dan tidak dilemparkan amal apa namanya amal itu atau ya bungkusan amal itu terus wajibu jawahahu wa qulubi ala kalbi anak sahibul fikri ini ahjum wah ini yang paling mengerikan sih Eh, kita sendiri susah susah juga kena juga karena dia tidak mengingat saya karena tidak mengingat aku dia melupakan aku begitu berlaku Tuhan hatinya tertutup jadi waqulu bihi ala qalbi ana sahibul Zikr fa inni ahjub an rabbi kulla amalan yarud dan yurid bihi wajha rabbi aku menolak amal-amal apapun yang tidak karena saya tidak untuk saya tidak tapi untuk yang lain kalau begitu maka itu sebetulnya ingin mengatakan bahwa amal yang paling yang diterima oleh Tuhan adalah amal yang ikhlas. Yang murni karena Allah, bukan karena kepentingan apapun. Hanya semata-mata karena Tuhan memerintahkan begitu kita lakukan. Ini karena Allah saja. Wa idza arada bi amali Allah. Orang itu tadi amal baik juga bukan karena Allah, si dan bihi rif'atan indal fuqaha untuk dianggap sebagai terkemuka kalangan orang sebut-sebut kalangan para ulama supaya dipuji-puji oleh ulama wasitan remaja yang terkenal di kota-kota populer begitu populer ingin populer kualitas di berbagai wilayah negeri ini itu wasitan fil madain di kota-kota dia namanya terkenal menjadi terkenal itu amarani rabbi alla ada amal yujawizuni ila ghairi jadi wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fa huwa riya setiap amal setiap perbuatan kita buat perbuatan baik yang bukan karena Allah pun karena Allah maka itu namanya ria pamer wala yaqbalullahu amal marai Allah tidak akan menerima amal kepada orang-orang yang bersia karena bukan itu Tuhan ya, biasanya ya sudah pahalanya sudah sudah diterima di dunia saja yang dia kehendaki sesuai dengan niat perbuatan itu sendiri. Beruang ya sudah uangnya dapat. Nah, terakhir, terakhir. Yang diterima siapa? oleh Tuhan masih siapa? wa qala wa tas'adul hafazatu bi amal abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa sumtin wa zikrillah wa zikrillah wa tushi Auhu hatta bil Allah. Ada malaikat yang membawa amal hamba Allah. Amal apa? zakat, puasa, haji, umroh, uh, uh, budi pekerti luhur, akhlak yang baik, uh, lebih suka diam dan senantiasa mengingat Allah, maka amal ini di, diiring, iring ya, bahwa diiring oleh berapa nih? Malaikat langit tujuh. <laughs> Jadi malaikat yang ada di langit tujuh tadi mengirim semua orang sehingga bisa hatta yaqta'u al hujbah melampaui tirai Tuhan melampaui tirai Tuhan jadi itu ada tirai antara manusia makhluk Tuhan dengan Tuhan dan itu tidak bisa dan orang ini kata kalau yang masuk bisa masuk kemudian Allah fayakun fayakifuna baina yadayhi dia berhenti di hadapan wa yashhaduna lahu bil amali salih eh, al mukhlis dan para malaikat ini semua memberikan kesaksian bahwa dia memang bekerja dan mengamalkan itu dengan tulus ikhlas karena Allah. Wa Fayaqulullahu ta'ala antumul hafaza ala amali abdi wa ana raqib ala ma fi qalbi. belum sama sekali saya mengikuti ini. Kata Tuhan, sudah di hadapan Tuhan. Disaksikan oleh malaikat, menyaksikan semuanya. Orang ini amalnya bagus sekali karena ikhlas karena Allah katanya itu. Tapi Tuhan mengatakan, ya kalian membawa eh, amal-amal hamba dan tetapi akulah yang mengetahui yang meneliti Rokim yang mengawas hati hamba murid hamba ini apa yang ada di dalam sudut hati itu ini saya kira kita harus mempelajari hati itu katanya Tuhan itu situ <laughs> inilah yang nanti akan dilaporkan inti inti dari seluruh apa ya kalau digambarkan itu sel inti yang menghimpun semua itu chipnya lah chip ya inilah yang paling mengetahui adalah Tuhan diliputi oleh banyak sekali tapi ada ya paling sentral. Saya tidak tahu nanti karena Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebut beberapa istilah ya yang kita terjemahkan agak sulit juga. Ada akal, ada kalbu hati kita terjemahkan, ada nafs, jiwa, itu ada intelek, bukan yang daging itu bukan, tapi ada di sini Kita nggak tahu yang menerima itu di sini apa menerima di sini. Tapi itu ya itu perumpamaan hadis itu. Ada segumpal daging. Oh iya iya, iya kalau bukan ini ya. Bukan, Itu kan memudahkan saja. Ya. Tapi yang ya itu yang pergi itu gimana? Yang kita tahu di dalam ayat Quran itu kan ketika orang meninggal Ya ayatuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa katanya yang tenang Wahai jiwa yang tenang Irji'i pulanglah Ila Rabbiki pada Tuhan Radiyatan dengan senang Dengan rela dan puas Dan, dan pada Tuhan puas Tuhan senang dan kamu semua Jiwa yang damai Jadi jiwa itu akan pulang lagi. Itulah yang akan diperiksa. Insya Allah itu ya eh, berat sekali katanya begitu makanya dia itu kata kata Allah eh, amalnya bukan untuk saya walaupun kalian mengatakan itu ikhlas ikhlas ikhlas tapi nyatanya tersimpan ini yang paling rahasia sekali ya itulah yang menentukan hidup manusia di akhirat nanti bukan pengakuan bukan apa Tuhanlah yang menjaga hati jaga inti hati Raqib Falai fa'alih rahmati Dia hukum Aku hukum dia Watakul malaikat kulluha. Malaikat tadi mengatakan kepada Tuhan, la'anatuka wa la'anatuka. Alaihi la'anatuka wa la'anatuka. Masya Allah, Tuhan, kau menghukum dia. Menghukum dia. Menghukum kami juga. Nah, kemudian malaikat juga kena kalian nak ini makanya paman fihinya semua yang ada dalam kajian pun ni itu kena hukuman tu kunci begitu ya semua pakai mu'al dan tahabat ikhaban syadid mu'al menangis menangis mencerit Masya Allah dia bilang begitu Ya Allah Jadi terus bagaimana katanya? <laughs> Harus bagaimana katanya? Terus Waqala Mu'adz qultu ya Rasulullah anta Rasulullah wa ana Mu'adz. Ya Nabi, engkau itu utusan Tuhan dan aku adalah Tuhan. Oke, fakaifa li bin najati wal khalas Bagaimana tolong beritahukan kepada saya bisa selamat dari semua apa saja dulu supaya pekerjaan-pekerjaan saya betul-betul dikhlaskan Allah harus bagaimana gitu Bagaimana bagaimana aku jati selamat wal dan selamat bindalika Nabi hanya mengatakan iqtadi bi apa kata Nabi? Inka nabi amalika nafsun ya Mu'ad Hafid ala lisanika Minal waqi'ah fi ikhwanika Sudah, kalau ada eh, perbuatanmu yang kurang baik Atau kurang Banyak hal yang banyak yang kurang Amal-amal baikmu kurang dan sebagainya Maka yang paling utama adalah jaga lidah hafiz lisanak jagalah lidah jangan membicarakan orang jangan membenci hafiz lisanak minal waqi'ah ghibah jadi berat sekali itu menciptakan keburukan orang di hadapan publik itu dosa besar kata Allah kan di dalam ayat Al-Quran wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum janganlah kamu saling mengunci teman apakah kamu menghendaki apakah di antara kamu atau kamu menghendaki makan bangkai saudaramu jadi diumpamakan orang yang mengunci lihat satu min hamalatil Quran ah, ini ini kacau di Al Ghazali lebih mengkhususkan lebih jangan kamu menggunjing orang-orang yang hamalatil Quran itu orang yang membawa Al Quran membawa itu ya mengamalkan Al Quran memahami Al Quran dan mengamalkan isi Al Quran amalan tapi biasanya orang hafal Al-Quran Tidak selalu begitu Wahmil zunubaka alaika wa tahmilha alaika Tanggunglah dosamu itu pada di pundakmu sendiri Jangan di pundak orang lain Wala tuzakki nafsaka bidhammihim Jangan tuzakki nafsaka Jangan memuji diri sendiri itu dengan mencaci maki orang. Jadi jangan memuji diri sendiri dan dengan mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang. Pesan Nabi begitu. Wala tarfa' nafsaka 'alaihim biwad'ihim sama saja. Jangan kamu menganggap lebih tinggi daripada orang lain sambil merendahkan orang lain. Gitu. Wala tarfa nafsaka alaihim. Jangan kamu mengangkat dirimu sendiri di atas mereka. Yang lain. Biwat akhir dengan meletakkan mereka di bawah. Gak bisa diartikan. Kamu mengasah diri lebih hebat dan orang lain lebih Wala tadkhul amal dunya fi amal akhirah. Jangan kamu memasukkan kepentingan duniawi ini dengan atas nama kepentingan akhirat. Oke. Pakai sepertinya orang ahli agama untuk tekun sopan wah yang penampilan penampilannya penampilan agak miskin tetapi ternyata untuk mencari keuntungan jadi namanya tadkhul amal dunia fi amal akhir ya, kepentingan dunia itu atas nama kepentingan akhirat ya silakan deh ya, bagaimana kita menafsirkannya sebesar. semua demi kepentingan diri sendiri musuhan agama. Wala dorai bi amalika ya, bolak balik jangan kamu pamer pamer pamerkan tindakan Wala kata gambar fi majlisika jangan sombong tempat pertemuan kamu Jika yahdar nasib su'i khulukika supaya orang tidak benci wala tunadi rajulan wa indaka akhar sampai begitu ya Nabi mengatakan jangan berbisik-bisik dengan teman Orang di situ ada teman yang lain ada tiga orang misalnya kamu berbisik dengan dua orang dengan temanmu ada orang ketiga kan? wala tunadi rajulan wa indaka akhar wala tata'azzam 'ala an-nas fatanqati'u 'anka khairan khairatud dunya ya jangan mengagungkan dirilah sama saja tadi wala tumazziqin nasa bilisanika oh ah, ini berarti jangan jangan melukai hati nanti kamu di akhirat nanti akan diterkam, dirobek-robek oleh anjing neraka, penjaga neraka. Walau Wala tumazziqin nasa dengan ucapanmu menjadikan orang lain sakit hati. Terkoyak-koyak seperti hatinya itu terkoyak-koyak oleh ucapan ucapanmu mungkin. Buat sakit, buat larang menderita. Kamu nanti di akhirat, kata Nabi, akan dirobek-robek oleh anjing. Itu. Kilabunna yaumal qiyamah finna. Allah. Qala Allah Ta'ala wan nasyitati nashta Hal tadri ma hunna ya Mu'ad Kutu ma hiya illa bi abi anta wa ummi ya Rasulullah Kila min sunnah Merobek uh, daging Ayutiku Nah sekarang uh, Selalu dialog Nabi dengan Mu'ad ini menarik sekali Karena Mu'ad coba cari jalan keluar cari cara agar selamat Jangan disiksa oleh bagaimana cara menyelamatkan diri membebaskan diri dari ini bagaimana man yusibu hadhil khisal wa man yanju minha nabi siapa yang mampu melaksanakan dan siapa yang bisa selamat Qala ya Mu'ad innahu la yasiru ala man yassarahu Allah taala alaihi innama yakfi an tuhibban nas. Tinggi ah, sekali menurut saya. Ah, ini mudah sebetulnya kata. Mu'ad mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Apa? Nabi mengatakan Innama yakfika min zalika an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika wa takrahu lahum ma tukrih ini yang sering sekali saya katakan di mana-mana. Cintailah orang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Dan janganlah uh, uh, jangan melakukan sesuatu yang tidak kamu uh, uh, yang tidak disukai oleh mereka sebagaimana kamu tidak ingin orang lain melakukannya kepada itu bahasa yang recompensionnya yang sulit itu perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan dan jangan melakukan orang lain sebagaimana kamu tidak ingin diperlakukan itu ini compassion universal semua agama-agama mengajarkan ini Saya selalu kan ngomong begini di mana-mana kan dalam setiap kesempatan pidato atau apa. Ahibbakullan nas atau ahibbakulla insanin takunu daiman bainal wardi warriya. Cintailah semua orang. Niscaya engkau akan berada di taman eh, di antara bunga mawar dan taman-taman suci. itu yang saya selalu omong cintailah semua orang niscaya engkau akan selalu berada di antara bunga mawar dan tangan-tangan surga wah enak sekali dunia ini diciptakan karena cinta Tuhan karena cinta jadi Nabi mengatakan tuhibba linnasi ma tuhibbu linafsi apa yang kamu senang lakukan itu kepada orang jika kamu ingin eh, senangi orang ya kamu harus menyenangi orang jadi manusia itu cermin cermin bagi yang dirinya sendiri apa yang dia sakit kalau dipukul satu juga akan sakit kalau dipukul kalau diberi senang dari orang lain juga diberi senang begitu selalu kalau ini sufi begitu, sufi besar itu kayak al-halal Muzizat ruha ka ruhi Kama tumizat ul-khamrat ibn ma'i salami Wa ila mastaka syaitun mastan Wa ila anta anak ikul hari Aku adalah kau sebetulnya Jika sesuatu menyentuhmu Dia sebetulnya Aku adalah engkau dalam segala Ada lagi satu cerita yang menarik. Menarik saya seorang mengetuk pintu. Tok tok tok tok. Kata penghuni rumah itu, tanya siapa? Saya menjawab saya, aku. Itu pintu itu tidak dibuka. Pintu itu tidak dibuka pulang tapi saya coba lagi lalu mencoba lagi ketok lagi tok tok tok tok tok yang yang mempunyai rumah itu bertanya siapa kau jawabnya kau baru dibuka oh kau adalah aku kau adalah aku kalau tadi asing itu kalau saja kau kamu aku itu asing bukan menjadi diri dia jadi masih ada kesenjangan tidak pengertian itu nanti akan membahayakan tapi aku adalah kau oh iya menyatulah esensi kemanusiaan itu ini yang dimaksud perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan dan jangan melakukan orang lain sebagaimana engkau tidak ingin sebagaimana kamu tidak ingin orang lain melakukan kepada An tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika wa takrahu lahu ma takrahu li nafsika. Jadi malam saya ngaji di pesantren ada yang saya eh, nggak uh, tahu apa ada orang bisa atau tidak. Al-Quran menyatakan lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sampai kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai kepada orang lain. lantanalu kalian tidak akan memperoleh mendapatkan albirro kebaikan hatta tunfiku sehingga kamu memberikan mensedekahkan menyerahkan matuhi apa yang kamu cintai untuk orang lain uh, <laughs> bagaimana siapa yang bisa lucu ya ada cerita lucu kalau saya ngaji eh, biasa ngaji pada guru itu ya itu kalau ada cerita terus ingat diceritakan <laughs> lagi karena kiainya itu katanya ngaji itu lantana lul birro hatta tufiqu mimma tuhibbun tidak akan memperoleh kebaikan sampai kamu menciptakan anaknya mendengar pengajian itu bapaknya itu nah, tiba-tiba pulang di rumah ada orang minta, meminta-minta. Anaknya mengetahui ada orang. Minta apa? Minta baju. serahkan kepada orang yang di luar yang buta itu. Yang mana ini? Ya jangan, jangan-jangan ini, ini sih yang buya, eh, yang bapak suka ini yang dia senang ini. Jangan. Loh kata bapak tadi malam ngaji. Lantan al-birah atau itu kan untuk orang lain katanya. <laughs> Wah kacau ini. Ngaji untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi <laughs> ya, ya, makanya itu ada yang sanggup nggak gitu yang kita pilih <laughs> yang kita cintai diberikan kepada orang lain begitu baru masya Allah ya itu ada orang hebat sekali orang hebat sekali cinta itulah pusat dari segala karena punya sesuatu karena kalau punya takut <laughs> ah gitu ah, al itu Eh, Faizan adab Ya Mu'ad Inilah yang selamat Mencintai orang lain Semua saja Jangan melukai Ciptaan Allah Karena Tuhan katanya ini qala Khalid bin Ma'dan oh jadi se seorang yang bertanya kepada muadzari namanya Khalid bin Ma'dan Khalid bin Ma'dan kemudian mengatakan fama ra'aitu ahadan aksar tilawatan bil Qur'anil Azim min Mu'ad sejak itu saya tidak pernah melihat orang yang paling sering membaca Al-Qur'an selain muadz. sudah mendengarkan Saya benar mendengarkan hadis Nabi tadi Muaz akhirnya baca Quran. Fata'ammal ayyuhar raghib fil ilmi hadhihi al-khisal wa alam anna a'zama asbab fi nusukhi hadhihi al-khaba'ith qalbi talabul ilmi ajlu wal munafasah. Kata Al-Ghazali Ghazali kemudian mengatakan Ketahuilah bahwa faktor paling penting Paling mendasar mengapa sifat-sifat buruk tadi merasuk ke dalam e, jiwa manusia, ke dalam hati manusia. Sombongan, iri hati, e, eh, populer e, eh, ingin dipuji, membanggakan diri sendiri. Terusnya itu. Apa ini? Faktor paling utama itu apa? Kalau Ghazali talabul ilmi di ajlil mubahati wal munafasah. Oh, gitu ya, sederhana dan hmm. mencari ilmu pengetahuan untuk berbangga-bangga untuk kontestasi berkontestasi cari kekayaan supaya Wala'ani ba'din an aktari hadil khisal Mutafaktu mastahdafun laha wa muba'andul halal kan ini kebanyakan orang-orang pintar Bukan orang awam itu Orang yang kelas menengah ke atas itu Mutafakti orang yang ngerti Mutafaktihatu mustahdafun laha wa huwa muta'aludul halal Misalnya Justru orang-orang pintar itulah ya orang bukan iblis bukan orang awam orang awam begitu saja orang awam Fadhur ayya umurika aham atata'allam kaifa dal hadir min al hadir umurikat wa tashqalu bi islah qalbika wa amal akhir am ala an takutum al sekarang tinggal kamu pikir saja apakah yang kamu anggap penting itu belajar menghindari sifat-sifat yang merugikan, yang merusak, yang menghancurkan kemanusiaan itu ya, belajar menghindari itu dan kemudian uh, sibuk memperbaiki diri sendiri bagi hatimu bersihkan dan segala dosa kotoran yang ada di dalam hati itu kemudian ya membangun amal-amal untuk persiapan di hari akhirat persiapan bekal di hari akhirat itu atau kamu terlibat di dalam proses uh, kekacauan sosial kerusakan-kerusakan sosial Itu eh, coba karena itu dunia sih di Facebook di macam-macam itu loh apa harus diladeni apa enggak ikut-ikut sama mereka juga itu kita selalu ingin mengikuti mereka terus ada bahasanya itu not lagi oh, gitu. model tidak harus, harus balik kalau saya begitu ayo kita perbaiki diri kita sendiri ayo perbaiki Fatadun aibah wa sawul lizatul kibar itu semakin menambah sombong, ria, hati, mengaku eh, diri memuji diri sendiri sehingga hancurlah semuanya ini. Alam semesta ini hancur bukan karena orang, atas oleh jin manusia, bukan oleh yang lain-lain, bukan oleh manusia. Hadis wa'alam anna hadis sesal min as-sa'as min ummahati khaba'isil qulub wala mawrasul wahid hubbud dunya. Nah, perasaan dari semua itu apa? dari tiga sifat yang buruk tadi beberapa sifat yang buruk tadi intinya apa uh, apa ya yang jadi uh, hal mendasar itu apa nah uh, kata Imam Ghazali wa huwa hubbud dunia mencintai dunia itu akar dari seluruh persoalan adalah kita mencintai dunia tadi kita juga juga cari uang, jabatan, keluarga kita, barang. Hati kita tertutup dari Tuhan. Hati kita tertutup. Karena terus menerus hidup kita selalu begitu tertutup kita tertutup. dunia dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pokok dari semua kerusakan. Kerusakan sosial. Padahal dunia adalah ladang untuk akhir. semayan menanam untuk nanti buah yang akan dibawa di akhir. Faman akhadha min ad-dunya bi qadri darura li ista'ina bi al-akhirah dunya mazra'atuhu wa man arada ad-dunya li tanahama bi ad-dunya mahrakatuhu. Jika uh, dunia diperlukan sekedar untuk bisa hidup, bisa untuk beribadah kepada Allah, maka itu oke. Okay. Tetapi kalau itu untuk kenikmatan diri, mencelakakan oh, Fahadi hidatunya siratun nah, Inilah singkasan saja dari apa yang saya uraikan panjang lebar di dalam kitab saya kata Imam Ghazali Ihya Ulumuddin saya kira kalau kalian mengikuti pengajian eh, streamingnya Ulil Wih, sedang ngaji itu tuh hebat sekali. ibu kalau itu itu bagian yang ketiganya ada Ibnu itu bagi empat bab ibadah, bab amalan, pergaulan sosial, bab hmm, keajaiban hati bagaimana hati itu satu sulit sendiri menak pendiknya tapi di dalam keajaiban hati itu juga ada akal ada uh, jiwa ada hati ada segala macam menarik sekali lebih daripada kajian psikologi sekuler itu psikologi transenden terbuka tersingkaplah rahasia-rahasia ketuhanan itu wah luar biasa itu <laughs> ya saya baru mengerti ya kemungkinan bahwa kemarin saya katakan ada orang yang mengatakan andai kata seluruh perpustakaan di dunia ini terbakar yang tersisa hanyalah kitab Ihya Ulumuddin saja maka seluruh isi pustakaan yang terbakar dapat dibangun kembali dari pembaca menelaah kitab Ihya Ulumuddin wah dasar betul itu ada filsafat, ada kaumnya, ada semuanya. Nah, saya kira begitu. Di sini kita selesai. Fa وإن جربت بها نفسك وطوعنت عليها فعليك بكتاب إحياء علوم الدين لتعرف كيف الوصول إلى قاتل التقوى jika kamu Coba carilah kitab itu dan pelajarilah supaya kamu mengetahui sampai kepada inti takwa hati. Uh, andai kata uh, hatimu telah diliputi oleh wa ila amatta bit taqwa فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك waduh ini mudah sekali hebat sekali andai kata kamu hatimu telah uh, diliputi cahaya takwa oh, takwa yang kemudian masuk cahaya-cahaya di hati ini niscaya akan tersingkaplah hijab tirai antara kamu dengan Tuhan begitu bainaka wa baina rabbika wa tankashifu laka anwarul ma'arif dan terbukalah cahaya-cahaya pengetahuan ketuhanan. Itu. Wa tanfajir min qalbika yanabi'ul hikam dan memancarlah dari hatimu kebijakan, sumber-sumber kebijaksanaan, filosofi saya membaca bukan eh, para filosof-filosof besar dari Socrates misalnya Aris, eh, Platon kemudian Aristo itu banyak sekali kebijakan-kebijaksanaan itu yang luar biasa indah sama dengan apa namanya hikmah-hikmah agama itu tadi itu tadi baik ya begitu watadahil asal malam malam pun ketersingkap dahwanlah kerajaan langit dan kerajaan rahasia langit dan rahasia bumi itu itu bahasa Surian ah. dan insyaallah alam biswa sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh